Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu akan melanjutkan dalam pembahasan babut taharah yang di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum alma al-musta'mal yaitu air yang sudah dipergunakan di dalam bersuci. Dan dahulu sudah kita ambil kesimpulan bahwasanya al musta'mal air yang sudah dipakai untuk bersuci itu masih bisa dipergunakan untuk bersuci dan tidak dimakruhkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Adapun pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu permasalahan tentang asarul adamiyyin wa bahimatul an'am yaitu as'arul adamiyin air yang sudah dipakai atau diminum oleh adamiyin yaitu manusia wabahi matul an'am dan air yang sudah dipakai minum atau yang sudah diminum oleh hewan apa hukum air yang sudah dipergunakan oleh manusia atau hewan? Ya, itu permasalahan yang pertama yang akan kita bahas pada pagi yang berbahagia ini. <clears throat> Para pendengar dimanapun anda berada, as itu bentuk mufrad, ya bentuk tunggal dari as'ar Su'ur ini adalah air yang tersisa di dalam bejana yang sudah dipakai minum oleh seorang baik itu makhluk atau ya, satu hewan itu adalah dinamakan dalam bahasa Arab as-su'ur Berkata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah, "As-su'ru huwa ma baqiya fil ina ba'da syurbi syaribi minhu." Yang dimaksud dengan su'ur adalah apa yang tersisa dari air yang berada di dalam bejana setelah diminum oleh satu makhluk. Fal adamiyu tahirun. Kata beliau, adapun air ya fal adamiyyu tahirun. Manusia itu suci. Wasu'ruhu tahirun. Demikian juga sisa air yang diminum oleh manusia tersebut itu juga suci sawaun kana musliman au kafiran baik itu manusianya muslim ataupun kafir. Ya, ini kata beliau bahwasanya air sisa yang sudah diminum oleh manusia itu suci. Karena memang manusianya juga suci. Ya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Maka hukum asal dari manusia adalah suci baik itu dia seorang muslim maupun seorang kafir. Nah, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwasanya orang kafir itu adalah najis. Ya. Tidak boleh kita meminum sisa minumnya. Atau kalau dia masuk ke rumah harus dicuci rumahnya. Ya, maka ini bertentangan dengan ayat yang barusan kita sebutkan dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim al mukminu la yanjus <clears throat> seorang yang beriman itu tidak najis nah, dan Allah swt berfirman walaqad karomna bani Adam dan sungguh kami telah muliakan anak Adam maka ini berlaku baik bagi orang kafir maupun orang muslim Adapun firman Allah swt yang telah mengatakan innamal musyrikuna najas sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha maka hendaknya mereka tidak mendekati Masjidil Haram itu tanah suci haram setelah tahun yang ini maka yang dimaksud dengan ayat ini yaitu najis secara akidah atau najis secara keyakinan itu berdasarkan ya, pendapat jumhur para ulama Wa kadzalikal junub wal haid. Kemudian Syekh di sini melanjutkan demikian juga wanita eh, yang haid dan orang yang junub. Ya, itu jika dia minum pada satu bejana maka air yang tersisa dari bejana tersebut hukumnya suci. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس dan telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seorang mukmin itu tidak najis ya ini hadis yang sangat jelas bahwasanya seorang yang beriman itu tidak tidak najis wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tashrabu minal ina wa hiya haid. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim juga bahwasanya Aisyah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah minum dari bejana dalam kondisi haid fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdi'i fiha Kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha meminum dari bejana, maka Rasulullah SAW memanggil mengambil bejana tersebut, kemudian meletakkan mulutnya di tempat Aisyah radhiyallahu anha telah meletakkan mulutnya di bejana tersebut. Ini juga merupakan dalil bahwasanya sisa air dari seorang itu suci terutama jika dia muslim dan walaupun dia kafir maka menurut ya, pendapat yang benar bahwasanya orang kafir juga jika dia telah minum dari satu bejana maka bejana tersebut tetap suci dan airnya masih bisa kita pergunakan ya وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه ya, jadi sebelum kita lanjutkan ini pendapat yang benar bahwasanya air jika sudah dipergunakan oleh manusia baik itu orang muslim maupun kafir maka dia tetap dinilai suci ya. ini ya, bagian dari permasalahan kita pada pagi kali ini Kemudian Syekh melanjutkan qad ajma'al ulama'u 'ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Dan para ulama telah bersepakat tentang kesucian sisa air yang telah dipakai oleh hewan yang bisa dimakan dagingnya. Ya, jadi para ulama telah bersepakat bahwasanya air yang sudah dipakai minum oleh hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka ini boleh kita pakai baik untuk bersuci maupun untuk kita pakai yang lain. Amma ma la yu'kalu lahmuhu kasiba'i wal humuri wa ghairiha sahih anna su'raha tahir. Adapun yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti binatang-binatang buas ataupun humur yaitu keledai yang dipelihara ya karena keledai yang dipelihara itu tidak boleh untuk kita makan dagingnya waghiriha atau binatang yang lain yang tidak boleh kita makan dagingnya bagaimana sisa airnya kata beliau an nasu roha tahir sisa airnya itu masih suci Ya. Maka saya mau bertanya dulu nih sama Akh Bagas. Ya. E, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ma la kesiba kasiba su'rha tahir yang tidak boleh dimakan dagingnya itu suhurnya sisa airnya suci sekarang bagaimana sisa air dari yang sudah dipakai oleh kambing. Kambing, ya. Suci. Suci. Kenapa? Karena mal malayu Karena dia bisa dimakan dagingnya atau tidak? Karena dia bisa dimakan. Bisa dimakan dagingnya, ahsan. Dan ini di atas kesepakatan para para ulama ahsan. Sekarang kalau di satu tempat itu tidak ada air kecuali ya air sisa minum kambing. Boleh kita pakai berwudu? Boleh. Boleh ya, boleh. Baik. Boleh kita pakai minum? Boleh. Boleh ya. Boleh insyaallah. Mau? Nah, ini. Untuk maunya mau atau tidak? Bisa dipikirkan. <laughs> bisa. Baik, ahsan barakallahu Baik. Secara hukum boleh, ya. Secara hukum boleh. Ya, kita memakai wudhu dari air sisa minum kambing jelas ini boleh. Di atas kesepakatan para ulama. Dipakai minum secara hukum boleh. Dipakai minum juga secara hukum boleh. Namun mau atau tidak, nah itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Taib. Kemudian kata beliau wala yu'athir fil ma' wa bi khassah idza kana al ma'u katsiran. Ya, beliau melanjutkan tentang sisa air yang sudah dipakai oleh hewan dipakai minum maksudnya oleh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kata beliau, "An-nasu tahir." Air tersebut tetap suci, wala yu'athir filma. Ya, dan hal tersebut tidak memberikan pengaruh kepada air. wabi bi khassah idza kana al-ma'u katsiran terutama jika airnya banyak. Jika airnya banyak tentu tidak akan memberikan pengaruh kepada air tersebut. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara sababi syurbiha minhu fa innahu yanjis. Ya, kata beliau, adapun jika air itu sedikit kemudian dia berubah ya memberikan perubahan kepada air tersebut disebabkan dia telah minum dari air tersebut fa innahu yanjus kata Syekh maka ketika airnya sedikit kemudian dia telah berubah maka ini menjadi najis ya. Jadi kita kembali kepada kaidah bahwasanya air itu ketika tidak ada perubahan dan dia jumlahnya banyak maka ini disepakati air itu tetap suci dan mensucikan. Ya, baik itu terkena najis atau sudah diminum oleh hewan-hewan yang buas atau yang lainnya. Dan jika sedikit, jika airnya sedikit, maka pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama bahwasanya air tersebut selama tidak berubah maka air tersebut tetap suci. Adapun jika sudah berubah maka pendapat yang benar bahwasanya air tersebut menjadi najis. Misalkan ada singa, dia telah minum dari satu gelas kecil, terus dia minum. Ya. Kalau dia memberikan pengaruh, yaitu airnya itu menjadi berlendir seperti itu, maka ini menjadi najis, tidak boleh kita pergunakan. Adapun kalau misalkan dia hanya menjilat satu kali, kemudian tidak memberikan efek apa-apa dari air tersebut, maka ini air tersebut tetap suci dan mensucikan. Wallahu taala a'lam. Wa dalilu dzalika kata beliau, dalil yang menunjukkan akan hal ini al hadis sabiq ya. Hadis yang telah kita sebutkan. Ya. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma wa ma yanubuhu minad dawabi was siba' faqala idza balagha al ma'u qullatayn lam yahmil al khabath. Dalil yang sudah kita sebutkan pada kesempatan minggu yang lalu yaitu tentang ya hadis bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang air yang didatangi oleh hewan-hewan buas. Ya. Demikian juga hewan-hewan lain. Maka Nabi SAW mengatakan Iza balagul ma'u kullataini lam yahmilil khabath Jika air sudah mencapai dua kullah atau lebih ya Dua kullah dulu sudah kita sebutkan Maksudnya adalah Jika menggunakan takaran itu 160,5 liter Adapun jika menggunakan panjang, lebar, dan dalam itu satu hasta setengah ya, Satu hasta, apa, seperempat Satu hasta seperempat panjang Satu hasta seperempat lebar dan satu hasta seperempat dalam ya. maka itu dikatakan sebagai dua kullah Okay. maka kata beliau air tersebut tetap suci ya berdasarkan hadis ini idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmil al khabath ya. Nabi SAW mengatakan jika air sudah mencapai dua kullah maka dia tidak akan berubah menjadi najis tidak akan membawa najis ya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syarabat fil wa qad syaribat minal ina innaha laysat binajis innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat ya. demikian juga yang menunjukkan akan secara umum bahwasanya hewan jika meminum dari satu bejana maka airnya tetap suci itu hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang air yang dipakai oleh kucing ya Nabi SAW bersabda innaha laisat binajis." innaha laisat binajis Sesungguhnya air itu tidak berubah menjadi najis. Inna halaisat binajis yaitu sungguhnya kucing itu tidak najisnya. Inna Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sungguhnya kucing itu adalah makhluk yang sering bersama kita. Makhluk yang sering bundar mandir di rumah kita maka ini menunjukkan bahwasanya jika kucingnya itu suci, maka jelas sisa airnya itu suci. Ya. Kucingnya saja suci, apalagi sisa sisa airnya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya hewan-hewan buas yang tidak boleh dimakan dagingnya, demikian juga ini kucing ya. Tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu sisa airnya tidak boleh eh, boleh kita pakai dan ya masih suci dan mensucikan. annahu yasuqu taharuzu minha fil ghalib. Kata beliau dikarenakan kalau kita katakan airnya itu menjadi tidak suci itu akan memberatkan kita. Ya. Fi masyaqqah yaitu ada keberatan Falau qulna binajasati su'riha wa wujubil ghusl asya lakana dhalika fi masyaqqa wa hiya marfu'atun an hadhihi ummah ya waliannahu yahshuqqu taharruzu minha karena kita sulit untuk menghindarkan bejana dari hewan-hewan tersebut yaitu terutama kucing sulit kita menghindarkan bejana dari kucing karena kucing itu biasa kadang masuk rumah atau kalau ada di luar ya dia minum langsung dari bejana tersebut. Maka kalau kita katakan air itu berubah menjadi najis dan kita wajib mencuci bejana bejananya, maka ini terdapat masyakoh, kesulitan. Wahya marfu'atun an hadhil ummah. Dan masyakoh ini, kesulitan ini sudah diangkat dari dari umat ini. Jadi perkara yang memberatkan umat ini sudah dimaafkan oleh syariat kita ya. dan sudah diangkat sehingga ini menunjukkan bahwasanya syariat kita itu mudah ya. syariat kita itu mudah ya. adapun ketika memang sebagian syariat itu ada yang menurut kita berat namun hakikatnya di sana sudah terdapat jalan-jalan keluar untuk meringankan keberatan tersebut. Ya, contoh puasa. Puasa itu ya, memerlukan perjuangan, menahan lapar dan dahaga. Namun ketika seorang sakit atau ketika seorang bersafar, maka diperbolehkan dalam syariat kita untuk dia berbuka. Maka di dalam syariat ini tidak ada perkara yang sulit yang tidak bisa dipikul oleh manusia. Semuanya ini berdasarkan ya akan kemampuan manusia, tidak ada ya, hal yang di luar kemampuan manusia yang diwajibkan kita terhadap hal tersebut. Amma su'rul kalbi ya. Adapun sisa minum dari anjing ya fa innahu najis sisa minum dari anjing itu najis ya wa kadzalikal khinzir demikian juga babi ya demikian juga babi ammal kalbu adapun ya anjing berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW pernah bersabda tentang bejana yang sudah dijilat oleh anjing Beliau SAW bersabda Tahuru ina'i ahadikum Iza walawa fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bitturab Kesucian bejana salah seorang di antara kalian ketika dijilat oleh anjing yaitu dengan cara mencucinya sebanyak tujuh kali ulahunna bitturab dan yang pertamanya dicampur dengan tanah. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya anjing itu najis jika dia menjilat pada satu bejana, maka air tersebut berubah menjadi najis ya memang betul ya di sana ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini Hal itu kembali kepada permasalahan tentang apakah yang najis dari bagian anjing itu. Apakah hanya air liurnya saja berdasarkan hadis ini atau seluruh badannya ya. Atau semuanya suci. Ya, terbagi menjadi tiga pendapat. Sebagian pendapat ya, bahwasanya ya anjing itu najis seluruh badannya baik itu air liurnya maupun badannya kata mereka karena air liurnya itu sudah jelas najis kata mereka maka badannya juga ikut najis kenapa karena badannya itu ya itu akan berkeringat yang mana keringat itu merupakan hasil cairan yang berada di dalam di dalam tubuh anjing tersebut, maka badannya juga ikut menjadi najis. Itu kata mereka. Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya yang najis itu hanya air liurnya saja. Berdasarkan hadis yang barusan kita bacakan. Jika ada anjing yang menjilat pada satu bejana, maka Nabi SAW mewajibkan untuk mencucinya sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya anjing itu suci. Ya, anjing itu suci bahkan air liurnya kata mereka. Kenapa? Ya, karena hukum asal dari perkara itu suci. Adapun hadis yang barusan disebutkan kata mereka itu sifatnya ta'abudi. Ya. Sifatnya ta'abudi, yaitu seperti kita berwudu. Ya. Kita wajib mencuci anggota wudhu tiga kali namun hal ini tidak menunjukkan bahwasanya badan kita najis. Ya. Maka kata mereka, ya, mencuci bejana tujuh kali di salah satunya dengan tanah itu hanya sifatnya ta'abudi, sifatnya ibadah saja. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membolehkan kita berburu dengan menggunakan anjing dan beliau tidak ya memerintahkan kita untuk mencuci sisa gigitan anjing tersebut. Ya. Itu kata mereka. Bolehnya kita bersuci dari air yang sudah dipergunakan oleh anjing karena Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang berburu dengan menggunakan anjing ya itu disuruh dicuci dagingnya namun wallahu taala alam itu pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Saleh Al-Syekh ini bahwasanya ya anjing itu najis air liurnya. Anjing itu najis air liurnya. Adapun badannya itu tidak. Adapun badannya itu tidak. Allah Ta'ala alam itu lebih selamat itu lebih selamat bagi agama kita ya, kita tidak mempergunakan air yang sudah minum di situ ya anjing atau babi wa amal khinzir kata beliau adapun babi falinajasatihi wa khubthihi wa qadaratihi adapun babi maka ini najis ya Adapun babi ini najis semuanya, dagingnya, semuanya, ya air liurnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fa innahu rijsun. Ya, sungguhnya babi itu rijsun, najis semuanya. Menunjukkan akan keumuman. Ya. Maka berbeda antara anjing dan babi anjing itu najisnya hanya pada air liurnya saja. Ya, ini pendapat yang kuat. Adapun babi ini adalah najisnya secara menyeluruh bahkan kepada daging-dagingnya. Ya. Dikarenakan eh, Allah SWT telah berfirman fa innahu Sesungguhnya babi itu ridzun najis. Mungkin ini ya, yang bisa kita bahas pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bisa memberikan penyerahan kepada kita tentang kemudahan syariat Islam ini dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat di hari yang tidak ada manfaat baik anak-anak maupun harta kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat doa sekalian, tetaplah di ruang dengar Anda di 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dari Al-Ustaz Tidik Gelar Permana al Hafizahullah Ta'ala yang mana beliau telah membahas bab tentang kesucian air yang telah dipakai yang berasal dari Alkitab Al-Fiqhul Muyassar dan sahabat dawah sekalian diantara poin yang dapat kita ambil adalah diantaranya antaranya yang pertama, hukum kesucian air walaupun telah dipakai oleh manusia dan hewan-hewan yang bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan. Yang kedua, air ketika tidak ada perubahan karena suatu najis itu tetap suci. Dan yang ketiga, juga jumlah air yang telah mencapai dua kulah, maka hukum air itu tetap suci walaupun bertemu dengan suatu najis. Dan yang terakhir, air yang telah digunakan oleh hewan berupa anjing atau babi itu hukumnya najis. Taib, sahabat dakwah sekalian, akhirnya kita berada di penghujung acara. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lewatkan kajian on air selanjutnya insyaallah besok pagi Jumat 15 Rajab 1440 Hijriah pada waktu yang sama bersama Al-Ustaz Latif Maulana LC Hafidhullah Ta'ala yang insya Allah akan menyampaikan materi dari kitab Riyadus Salihin. Saya Bagas Fauzi Pasha undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa lagi pada program yang sama. Jazakumullahu khairan kathira wa barakallahu fikum atas kebersamaannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant.